Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Al-Syekh syaikh al Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu nah barakallahu fikum yang kemarin belum setoran itu hadis yang ke 29 Ewa tafadhal yang belum setoran kemarin. Antum udah siap gitu? Antum siap? Lawan na'am. Kalau sudah setoran semuanya berarti pengulangan. Nah, barakallahu fikum pengulangan Insyaallah semuanya sudah bisa, bisa dikatakan siap ya. Ayo, antum ulangi hadis yang kemarin. Nah. Naam barakallahu fikum. Hadis yang ke dari kemarin yang naam belum sempat sekarang kemarin, Ayo, Antum nambah lagi sudah? Ayo sudah. Tambahannya enggak masalah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. yang di sandi di saya sawan di sari ayur alanya tar safari walayari kumin ahad dan atas jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam pas nak nada rubatahi ilah rubatahi bawa doa kafai ala fatin tadi wakola ya Muhammad akhirnya ini Islam Fakwala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Islamu anta saya anna ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah Waktu qimu waktu wa tuqtiyat zakah, wa tasumah Ramadan, wa tasumah Fatahujal baita ini satata ilai sabila Layur yura alaihi asaru safari Kola eh. Qala sadaqta fajibna lahu yas'aluhu wa yusadiku Kola, Apa? Qala fa'birni anis anil islah anil iman Kola mina billahi wa, wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhirih wa tu'mina bil qadari khairi wasarihi oh. qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsan qala anta abudullaha ka annaka tarahu fa innahu tara fa innahu fa illam takun fa illam takun tarahu ya fa innahu yaraka qala fa akhbirni anis saati qala mal mas'ulu bi a'lama anha bi a'lama minas sa'ili qala fa an amarotiha qala antalidal an antalidal amatu rabbataha qala waat waat wa antarol uratal wa antaral hufat wa hufatal urotal alata aas aas sa'i walu nafil bunyani tuman tuman talako falatitu malian Summa kola Ya Umaru Ata dari manisail Kultu ya Kultu ya Kultu ya Kultu Allah Wa Rasuluhu Aklam Kola fa, kola fa innahu Jibril Atakum Atakum Yu'allimukum Yu'allimukum dinakum رواه مسلم نعم احسنت بارك الله فيكم انتم siap بسم الله ولا يعرفه منا

Qala Rasulullah Baik. In sata'ta ilaihi sabila. Nah itu, kita bahas. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang ke-5 hafal enggak antum? Man amila amalan hafal belum? Antum masih ingat enggak? Ayo bismillah. La'anha. An ummil mu'minin fadl anha qalat Man? Khair insyaallah nanti diulang-ulang lagi ya. Masih belum sempurna. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Jadi eh, nanti yang kira-kira masih keberatan menghafal hadis yang panjang-panjang Tugas kamu apa? hafal hadis yang pendek, hadis yang kelima nanti hafal ya, kelima. Antum hafal ya, kelima. Yang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis kelima itu sempurnakan adalah lafaz juga man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nanti saya nengok dalam hadis arba'in pendek itu hadisnya. Nah, barakallahu fiikum ya. Antum sudah siap? Siap? Bismillah. Umi. Malaysa minhum. Apa? Apa? Sambungannya belum? Labas. Antum? An ummil mu'minin. na'am itu nanti ada sambungannya lagi ya, yang lafadznya man lais nan man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Nanti sempurnakannya. Na'am barakallahu fikum ya wa na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Perhatikan baik-baik dalam syarahnya itu. Ya wa na'am. Qala asy syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu, kata beliau di sini, qala Wa dirwatu salamihi al-jihad, gitu ya. Ya kan? Atau setelahnya ini. nah Dan beliau menyatakan pada pembahasan yang kemarin, nah barakallahu fikum pembahasannya puncak daripada segala sesuatu yang paling tingginya adalah jihad fi sabilillah. Naam. Kemudian tujuan peperangan kaum muslimin melawan orang kafir di antaranya yang disebutkan kemarin adalah sebenarnya kepentingan untuk orang kafir itu sendiri agar mereka mau menganut agama Islam tentunya yang ujung-ujungnya mengarahkan mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kaum muslimin hanya ingin mendapatkan apa? ghanimah, harta rampasan perang, tapi benar-benar bagaimana syariat Allah dan kalimat la ilaha illallah itu yang paling ditinggikan. Itu tujuan utamanya. Kita lihat barakallahu fikum Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah." Ini kemarin sudah kita baca juga ya. Nah, barakallahu fikum maksudnya apa? Dipermisalkan dirwatus sanamih maksudnya puncak daripada yang paling tinggi nam adalah jihad. Itu karena bahimah itu binatang ternak. Nah, yang selamat dan kuat itu biasanya memiliki apa? Seperti unta atau sapi itu memiliki punuk. Punuk itu tempatnya kan tinggi itu ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu, maksudnya puncak yang paling tinggi dalam agama Islam ini setelah Solat dan juga yang lainnya antara di antaranya adalah jihad fisabilillah ini. Naam. Tsumma qala ala ukhbiruka bimilati dzalika kulli. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau mau aku kabarkan suatu amalan yang bisa dikatakan apa? Suatu perkara yang bisa mewakili semua itu semuanya?" Maksudnya suatu perkara yang bisa mewakili itu semuanya. Qultu bala ya Nabi Allah. Kemudian aku pun Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Bala ya Nabi Allah, tentu ya Nabi Allah." Fa akhadha bilisanihi qala kuffa 'alaika hadha. Kemudian Rasulullah mengambil atau megang lisannya, enam lidahnya ya. Kemudian seraya berkata, "Kuffa 'alaika hadha." Nah, jagalah lisanmu ini. Idza amilta hadhil a'mal fahdar mimma yubtiluha. Maksudnya, apabila kamu sudah mengamalkan amalan-amalan ini, hindarilah, jauhilah perkara yang membatalkan amalan tersebut. Karena lisan itu termasuk perkara yang sangat berbahaya. Jadi kalau kita punya lisan kendalikan, baik dalam berbicara, berucap, bertutur kata. Nah, barakallahu fikum, upayakan bisa terkontrol, terkendali. Nah, barakallahu fikum tidak seenaknya apa yang kita ucapkan. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini, wa a'damu ma yaqdi 'alal a'mali shalihah al-lisan. Dan yang paling besarnya amalan-amalan saleh bisa tertunaikan adalah apa? lisan. Lisan ini perlu kita perhatikan baik-baik. Antum salat butuh lisan, ya enggak? Antum misalkan bersolawat, eh, salat Ibrahimiyah atau yang semisalnya butuh lisan. Berucap juga butuh lisan. Coba kalau orang nggak punya lisan, nggak punya lidah, bisa bicara nggak kira-kira? Berat, nggak bisa. Suara pun mungkin nggak jelas kalau nggak ada lisan. Oleh karena itu lisan ini sangat apa? Berharga sekali, jaga baik-baik. Kata beliau, wa a'damu ma al 'alal a'mal salihah al-lisan bil kalamil fahish wal ghibah wan namimah wasyahadatiz zur wa khairdalik. Ana ulangi terjemahannya. Dan perkara yang paling besar yang bisa menghilangkan amalan-amalan saleh adalah lisan. Dengan apa? Dengan ucapan yang jelek, dengan ghibah, ghibah itu ngerumpi, wan namimah, namimah itu mengadu domba, wa syahadatiz zur, sumpah palsu, persaksian palsu, dan yang selain itu. Itu semuanya apa? Itu semuanya bisa membatalkan amalan-amalan tadi, merusak. Nah, barakallahu fikum. Lisan jaga baik-baik. Fahada yuktilul a'mal wa ya'ti 'alaiha. Yang seperti ini bisa membatalkan semua amalan dan amalan tadi pun bisa datang dengan lisan juga. Paham belum? Jadi amalan tersebut terwujudkan juga dengan lisan, terbatalkan pun juga dengan apa? Lisan. Ya enggak? Antum ketika salat bacaannya dengan apa di antaranya? Lisan. Oleh karena itu kalau orang salat kok diam saja, enggak diterima salatnya, enggak sah. Ngapain salat kok diam aja mulutnya? Paham ya? Gerakkan walaupun pelan suaranya. Sirriah ketika sholat-sholat yang pelan bataannya dipelankan tapi kan bata. Gerakan itu harus ada, lisan. Paham maksudnya ya? Jadi kalau sholat kok cuma diam aja, Gak sah sholatnya. Allahul musta'an. Sia-sia barakallahu fikum. Upayakan kita ingat kembali, jangan karena banyak pikiran, banyak hutang, banyak masalah, sholatnya khusyuk tapi diam aja. Plus apa? Matanya pun tidur merem misalkan, itu berarti tambah parah lagi. Jadi perhatian baik-baik barakallahu fikum, upayakan kita sadar ketika salat karena salat menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Mau salat zuhur, salat asar, semua sholawat, sholat subuh pun jangan tidur. Allahul musta'an. Na'am. Karena kalau salat kok sambil tidur tentunya enggak sah salatnya. Ngapain salat kok tidur? Tidur sendiri, salat sendiri. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum Li'an al-a'mala tadhhabu ma'al madlumin alladziina takallamta fihim aw 'alaihim. Karena amalan-amalan soleh itu bisa hilang bersama orang-orang yang terdolimi yang kalau bicarakan mereka atau berbicara atas mereka. Bayangkan, jadi kita didolimi oleh orang lain, dibicarakan orang lain, kalau pembicaraan tersebut tidak benar, itu justru apa? Akan menghancurkan amalan orang yang membicarakan kita. Paham ya? Jadi antum santai saja, tenang saja. Orang mau bisik-bisik bicara si fulan seperti ini, ustaz seperti ini, paham ya? Santai aja. Itu urusan dia, paham ya? Nah, kalau yang dia bicarakan itu benar, itu nanti masuk dan berghibah. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya membicarakan sesuatu yang apa? Yang kalau orang yang dibicarakan itu mendengar marah misalkan, benci, itu ghibah. Tapi kalau yang dibicarakan enggak benar, namanya kadzab orangnya. Paham ya? Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW memberikan apa ultimatum. Nah barakallahu fiikum. ke atau Rasulullah mengatakan iya wal ghibah atau semaknan itu atau druna nama ghibah. Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Nah barakallahu fiikum kemudian mereka mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam atau dengan semakna setelah itu Rasulullah mengatakan dzikraka akhoka dzikruka akhoka bimanya yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia membenci kalau mendengarnya si fulan itu kepalanya buta, si fulan itu kalau jalan pincang misalkan. Paham ya? Itu sangat tidak diperkenankan. Paham ya ngejek-ngejek seperti itu. Karena nanti kalau si fulan itu mendengar marah ana yakin. Paham ya? Tapi kalau jarh wa ta'dil ingat-ingat al jarh wa ta'dil lain lagi pembahasannya. Membicarakan kelompok-kelompok sesat, ahlu bid'ah wad-dalal, hizbiyun, itu wajib hukumnya. Paham ya? Karena dalam rangka untuk apa? memperkenalkan menunjukkan kepada manusia biar tahu mana yang hak mana yang batil mana yang di atas al hak mana yang di atas al-batil itu lain pembahasannya membicarakan misalkan kelompok sesat dari kalangan jama'atut tabligh atau dari kalangan Hizbut Tahrir Indonesia atau dari kalangan JIL jaringan Islam liberal atau JAD Jamaah Ansarud Daulah misalkan atau dari kata JIS Jamaah Ingkar Sunnah itu semuanya jelaskan bongkar barakallahu fikum Bahkan apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa kadzalika al ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Seperti itulah kami merinci ayat-ayat kami dan agar semakin nampak jalannya orang-orang mujrimin. Kalau kita diam, mereka juga diam, orang nggak akan tahu siapa yang di atas al-haq. Oleh karena itu ilmu jarah wa ta'dil, menjarah, mengkritik, menta'dil, memberikan rekomendasi itu adalah termasuk salah satu apa? fondasi agama Islam ini. Jadi kalau seandainya agama Islam enggak ada jarh wa ta'dil, enggak akan berdiri. Lah orang masalah dunia aja mesti menjarah dan ta'dil. Apa contohnya kemarin? Beli apa? Beli tomat ke toko sayur. Dia milih tomatnya bagus atau tidak, Pak? Oh, tomat ini tomatnya ini jelek, Pak. Berarti sudah menjarah. Oh, ini tomatnya bagus-bagus, ta'dil sudah. Masalah dunia padahal ya, apalagi masalah akhirat. Kalau kita nggak menjelaskan kelompok-kelompok sesat, ahlu bid'ah wad dalal, misalkan orang enggak akan tahu mana yang di atas al-haq dan mana yang di atas apa? al-batil. Oleh karena itu Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala ketika beliau mensyarah sebagian rasail beliau, beliau mengatakan apa barakallahu fikum? Wala yakfi lil insan an ya'rifal haqqo faqat, bala budda an ya'rifal haqqo wal batil wa ya'rifal haqqo min ajli an ya'mala bih wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah. Kalamnya sangat bagus sekali kalam beliau. Apa artinya? Enggak cukup orang itu cuma mengenal kebenaran saja. Anak yang penting yang benar-benar aja Ustaz. Anak kalau taklim itu cuma ngikutin yang bagus-bagus saja. Enggak pilih-pilih orangnya siapa yang ngajar. Ini perkara yang tidak diperkenankan. Paham ya? Harus milih siapa yang ngajar. Ahlus sunnah atau bukan. Kalau ahlus sunnah ambil ilmunya. Kalau bukan tinggalkan. Barakallahu fikum. Karena pengaruh. Guru itu pengaruh. Paham ya? Kalau yang mengajarkan ahlu sunnah, insya Allah apa yang dia dapatkan pun juga apa? Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Caranya seperti itu. Ingat-ingat kalamnya Syekh Saleh Fauzan tadi, nggak cukup orang itu mengenal kebenaran saja, harus tahu juga kebatilan. Apa tujuannya? Ya'riful haqqo min ajli an ya'mala bih. Mengetahui kebenaran dalam rangka apa? Untuk mengamalkannya. Wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah dan mengetahui kebatilan dalam rangka untuk menjauhi kebatilan tersebut. Ini penting barakallahu fikum na'am. Namanya al-jarhu wa ta'dil. Jangan seperti orang-orang yang pengennya mau eh gayanya dia ingin jadi filter dia. Paham ya? Nyaring sana, nyaring sini, anak ambil yang bagus-bagus saja Ustaz. Yang jelek-jelek anak buang. Tahu dari mana dia kalau itu bagus? Kalau tanpa ilmu. Paham ya? Jangan seperti itu. Kalau dengar dengar lafaz jarh wa ta'dil langsung eh langsung apa pura-pura alergi, gatel, izin ke belakang. Paham ya? pura-pura batuk-batuk. Ah, Allah musta'an. Hati-hati, jangan. Ilmu jarh wa ta'dil, ilmu yang sangat penting. Paham ya? Bukan berarti kita melalaikan yang lainnya. Ilmu yang lebih penting daripada itu ilmu tauhid. Tapi ilmu tauhid pun pasti ada jarh wa ta'dil. Antum akan menjarah kesyirikan, menjarah kebitahan, ya enggak? Ilmu tauhid. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah kata beliau haitsu yaqtassuna yaumal qiyamah min hasanatik. Dari mana? Orang-orang yang terzalimi justru apa? Justru mereka akan memanen, memanen amalan yang pernah kita lakukan. Bayangkan orang yang kita zalimi itu malah panen. Jadi kita jangan mendzalimi orang lain. Jangan mendzalimi orang lain barakallahu fikum karena apa? Kedzaliman itu merupakan kegelapan kelak di hari kiamat. Fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati kalian, jauhilah kedzaliman karena kedzaliman merupakan kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Hati-hati. Wattaqid da'watal madlum fa innahu laita bainaha wa bainallahi hijabun. Artinya apa? Hati-hati kamu dengan doanya orang yang terdolimi. Jangan mendolimi orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Kenapa? Karena doanya orang yang terdolimi itu nggak ada pemisah antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikabulkan. Kisahnya siapa kemarin? Zuraid. Anak ulang kembali. Kisahnya siapa? Zuraid. Kisah Zuraid dipanggil ibunya ya Zuraid, ya Zuraid, ya Zuraid dipanggil sampai tiga kali dalam riwayat tersebut. Zuraid cuma cuma apa? Enggak menoleh sama sekali, Nggak mau memenuhi panggilan ibunya. Malah dia mengedepankan sholatnya padahal sholat sunnah, sholat tatawu. Paham itu ya? Akhirnya ibunya berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraid kecuali difitnah dengan seorang wanita penzina." Benar. Doa ibunya dikabulkan. Datanglah seorang wanita penzina merayu Juraid untuk apa? Berzina dengannya. Tapi Juraid tetap kokoh Gak mau juga. Tapi syahidnya kan sudah terfitnah gitu loh. Nanti berikut berikutnya syahidnya. Akhirnya wanita penzina tadi karena enggak berhasil merayu Juraid, dia berzina dengan seorang pengembala. Eh, seorang pengembala. Akhirnya setelah itu hamilah wanita tadi. Masyarakat setempat marah. Ini siapa yang melakukan ini? Kata perempuan ini, ini Juraid katanya. Fitnah atau enggak? Fitnah. Akhirnya dirobohkan tempat ibadah Juraid, hancurkan itu. Mami yang enggak sembarangan dihancurkan, dirobohkan tempat ibadahnya. Marah masyarakat setempat saat itu. Akhirnya apa? Akhirnya ternyata enggak sampai di situ. Orang-orang berbicara, berbicara, berbicara, ternyata apa? Setelah lahir tambah marah mereka ini anak siapa? Kata wanita penzina tadi, anaknya Juraid. Nah, akhirnya masyarakat datangi Juraid. Juraid mengatakan, "Mahlan, tunggu dulu. Biarkan aku sholat dua rakaat." Akhirnya dia sholat dua rakaat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, anak kecil bayi yang Baru dikatakan baru lahir tadi itu, ternyata mau bicara ditanya oleh Juraid, "Ya gulaman abuk, wahai seorang anak, siapa bapakmu?" Abi ra'i, bapakku adalah seorang pengembala. Bayangkan. Disitulah masyarakat sadar ternyata perempuan tadi bohong. Cuman syahidnya di sini Juraid sudah terfitnah atau belum? Terfitnah dengan tuduhan-tuduhan tadi itu. Doa ibunya bayangkan. Nah, jangan macam-macam. Hatta walaupun orang kafir pun kita nggak boleh mendolimi. Orang kafir tidak boleh kita mendalimi. Peperangan-peperangan tapi mendalimi haram. Paham ya? Misalkan ada orang kafir, atau merampok atau begal, haram. Paham ya? Atau masuk ke rumahnya ini hartanya halal ini atau ambil semuanya haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita mendalimi. Dalam perkara ilmu jarh wa ta'dil pun menjarah mengkritik itu pun enggak boleh mendalimi harus dengan keadilan insaf sesuai dengan apa? realita dan kenyataan. Jangan sampai antum menjarah, mentahdir kelompok-kelompok sesat jangan mentahdir itu fisiknya, itu keliru. Tahu fisiknya enggak? Bajunya, pakaiannya, kemudian model-model pakaiannya atau misalkan posisinya apa kalau fikum, postur tubuhnya itu sangat keliru. Si fulan itu hizbi lah kenapa? Oh, jalan pincang. Nah, jamaah tabligh itu sesat. Kenapa sesat? Mereka itu para pembohong misalkan, pendusta kalau dagang enggak pernah jujur misalkan. Itu kurang tepat. Paham ya? Sampaikan kepada umat ideologinya, pemikirannya, biar orang itu paham, tahu kebatilannya di mana. Tapi kalau kita mengkritik postur tubuhnya enggak akan selesai. Paham ya? Itu kurang tepat ya. Jadi kalau menjarah atau mentahdir, itu jangan yang jarah itu postur tubuhnya, tapi ideologi pemikirannya. Mahum salah, na'am barakallahu fiikum, na'am. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Haitsu yaktasuna yaumil qiyamah min hasanat min hasanati. Karena mereka nanti akan apa? Meminta di hari kiamat kebaikan-kebaikanmu. Fatusbihu muflisan. Akhirnya engkau menjadi orang yang bangkrut, bayangkan ini. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya, hadis Abi Hurairah itu ya, Rasulullah bertanya kepada segenap para sahabat, "Atadruna manil muflis?" "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Segenap para sahabat saat itu menyangka orang bangkrut itu nah barakallahu fikum al-muflisu fina man man la dirhama wala mata' katanya. Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya dirham, enggak punya perhiasan, enggak punya barang-barang berharga katanya. Akhirnya Rasulullah menegur, bukan itu yang namanya bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah Nah barakallahu fikum man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin was siyamin was zakatin. Atau kama qala Nabi sallallahu orang yang hari kiamat datang membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala yang lainnya, tapi apa? Ternyata dia sudah mendolimi si fulan, si alan, wa ya'ti qatlaqama hadha wa syatama hadha wa akhadha mal dia datang dalam keadaan pernah mendolimi si fulan, pernah mukul si fulan, pernah mengambil harta si fulan, akhirnya apa? Si fulan yang terdolimi tadi mengambil kebaikan-kebaikan orang yang berbuat dolim tadi itu, ambil semua kebaikannya. Sampai ketika sudah nggak ada lagi kebaikan, dosa-dosa yang orang terdolimi tadi ditimpakan kepada orang yang mendolimi. Ngeri. Allah musta'an akhirnya diseretlah ke dalam api neraka. Ikhwan fi din azan yazakumullah, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut Bangkrut di sini adalah bangkrut di hari kiamat, bangkrut di akhirat. Maksudnya bagaimana amalan kita habis, ludes, diambil oleh orang-orang yang pernah kita dolimi. Allah musta'an, hati-hati jangan suka berbuat kedoliman. Kedoliman yang paling besar adalah apa? Zulmul 'abdi li rabbihi jala wa'ala. Kedoliman yang paling besar adalah kedoliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahum, karena kedoliman terbagi menjadi berapa kemarin? Tiga apa saja? Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala itu asyirku bila Yang kedua, zalim kepada orang lain, menyakiti, membunuh atau semisalnya. Yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri, bunuh diri, menyakiti dirinya. Tiga kezaliman ini yang paling besarnya yang mana? Ad-Razzaq mendalimi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa tadi? berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah taala yaitu ucapan Luqman Al-Hakim yang saat itu beliau menasihatkan atau memberikan nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kedzaliman yang amat besar. Ikhwani fillah azza wa Nah, barakallahu fiikum kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan, li'annahum ya'khudunaha bima zalimihim. Karena mereka orang-orang tadi mengambil kebaikan-kebaikan dengan sebab apa? kedzaliman-kedzaliman yang ada pada mereka. Maksudnya apa? Orang-orang yang terdolimi itu nanti di hari kiamat bisa menarik amalan-amalan kebaikan orang yang pernah mendoliminya. Jadi hati-hati barakallahu fiikum. Nah, kedzaliman itu sangat berbahaya sekali Nah, sampai-sampai Rasulullah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa kadzalika akhdhu rabbika wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah, inna akhdahu alimun syadid." Dan seperti itulah hukuman eh, hukuman siksaan Rabbmu ketika Allah taala sudah mengadab sekelompok kaum atau negeri yang di situ penduduknya berbuat zalim. Karena sesungguhnya Adabnya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih hati-hati barakallahu fikum. Jadi suatu negara, suatu kampung, suatu negeri itu kalau Allah taala sudah menghukum, memberikan bencana itu rata. Maksudnya rata bagaimana? Enggak pandang bulu, yang muslimnya, yang fasiknya, yang mukminnya, yang sunni salafinya pun terkadang kena. Jadi hati-hati barakallahu fikum jangan diam dari kemungkaran yang ada di hadapan kita, ingkari, mampu dengan tangan, Enggak mampu dengan lisan, enggak mampu dengan hati. Karena Allah taala memberikan ultimatum yang sangat keras dalam Al-Qur'an Karim, "Na barakallahu fikum wattaqu fitnatan la siban ladzina zalamu minkum khassah." Artinya apa? Hati-hati kalian dengan sebuah bencana, ujian, petaka yang tidak menimpa hanya orang-orang yang dolim saja telah khusus. Semuanya kena. Antum saksikan, terkadang bencana alam banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor. Yang kena apakah orang-orang kafir saja? Tidak, kaum muslimin pun juga ada yang kena. Oleh karena itu, itu merupakan hukuman bagi orang-orang kafir, ujian bagi orang-orang mukminin. Ikhwan din azza jazakumullah. Semoga dengan amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah, sholat berjamaah, kemudian talab al ilm mencari ilmu sebagai sebab terangkatnya balak terangkatnya wabah-wabah yang sekarang tersebar bukan malah semakin jauh daripada al-ilm bukan semakin jauh dari ibadah harus semangat ibadahnya karena yang namanya wabah penyakit atau nah barakallahu fikum bencana itu semuanya bagi segenap kaum mukminin adalah ujian bagaimana mereka menanggapi ujian tersebut tapi bagi orang kafir hukuman untuk mereka bagi orang-orang munafikin, hukuman untuk mereka. Jadi kita sabar. nggak perlu menanggapi, merespon dengan ekstrim. Apa? Bukan ekstrim. Ekstrim. Paham ya? nggak boleh kita merespon dengan cara apa? Berlebihan. Kita tetap mengambil apa? Mengambil berhati-hati. Khudhu Maksudnya apa? Ambillah. Nah, barakallahu fikum. Sesuatu untuk kalian berhati-hati. Nah, barakallahu fikum. Dengan cara yang tentunya sudah kita ketahui bersama. Ikhwan fi din azza jazakumullah kita lihat di sini. Fa idza aradta an tabqa laka a'maluka wa hasanatuka fa amsik lisanaka 'anil kalam as-sayyi' fa huwa khatirun jidda. Ini penting sekali ini. Apabila engkau ingin amalamu amalanmu tetap sisa bersamamu, menemanimu, kebaikanmu, tahanlah lisanmu dari ucapan yang jelek Paham ya? Ini bahaya sekali ucapan jelek, bahaya sekali. Kalau dinasihati nasihatnya bagus, nurut, dengar, sami'na wa ta'na. Jangan bantah, bangkang, nolak, ngejek, paham ya? Melet-melet misalkan, Allah musta'an. Ini sangat tidak layak. Mau salah ya? Jangan sampai ada di antara kita. Mau kecil maupun besar sama saja. Tua maupun muda juga sama saja. Upayakan apa? Kita harus lapang dada menerima kebenaran, clear gitu istilahnya ya. Jazakumullah khairan sami'na wa ta'na. Seperti itu. Berat sekali memang kebenaran itu. Seberat apapun kalau orang itu berupaya berusaha, pasti dia akan bisa menerimanya. Biidznillah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi. Qauluhu faqultu ya nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Kemudian Mu'ab bin Jabal mengatakan, "Wahai Nabi Allah, Apakah kita juga akan dihukum dengan sebab apa yang kita ucapkan? Kan merasa heran dia. Apakah dengan sebab lisan ini kita dihukum itu loh? Bertanya Mu'ad bin Jabal. Ta'ajjaba Mu'adun radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal kagum, merasa heran gitu loh. Apakah dengan lisan yang kita miliki ini akan dihukum? Li'anal kalama sahlun 'alan nas. Karena ucapan itu mudah sekali diucapkan. al Alsinatuhum da'iman tashtaghil wa tatakallam. Lisan-lisan mereka itu terus-menerus Nah, barakallahu fikum berfungsi, eh, sibuk dan berbicara. Fahal hadza yu'athiru ala amal insan wa yu'akhadhu bih? Muad bertanya, apakah ucapan-ucapan tersebut berpengaruh terhadap amalan seseorang dan orang itu akan diadab, disiksa dengan sebab lisan tadi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ummuka ya Muad. Artinya apa? Alangkah Nah, menyedihkan kalau seandainya engkau kehilangan ibu muai muat Ini terjemahan ini sebenarnya nah barakallahu fikum atau ungkapan yang sebenarnya ungkapan yang menunjukkan bahasanya nah barakallahu fikum ungkapan yang Rasulullah itu meyakinkan bahwasanya benar-benar lisan itulah sebab kebinasaan. Paham ya? Nah barakallahu fikum kalau diterjemahkan yakni faqadatka ummuk Hada asluhu du'aun bil halak. Artinya kalau terjemahan bebasnya atau terjemahan artinya sakalat keumuk, ummuk maksudnya apa? Alangkah sedihnya kalau engkau kehilangan ibumu. Apa maksudnya? Nah, faqadat ka ummuk. Nah, barakallahu fikum merasa kehilangan ibu sedih. Hada asluhu du'aun bil halak. Ini aslinya doa untuk kebinasaan. Binasa kamu wahai Mu'ad. Paham ya? Maksudnya apa? Bukan mendoakan Mu'ad. Maksudnya apa? Sepertinya harus paham gitu loh. Harus paham. Nah, kita lihat di sini. Walakin jara 'ala lisan min ghairi qasdin. Tapi yang seperti ini terkadang apa? Muncul dari lisan manusia itu tanpa ada keinginan tertentu. Pada tidak ada keinginan tertentu hanya apa mengucapkan. Karena perkaranya besar gitu ya. Perkaranya perkara yang besar. Kita lihat di sini. Faqalu sallallahu alaihi wasallam ke ummuk laisa ma'nahu annahu yad'u 'ala mu'abbil halak. Ya kan? Ucapan sakinat ke ummuk celakalah ini bukan berarti Rasulullah mendoakan kejelekan untuk Mu'ad. Paham ya? Bukan berarti Rasulullah mendoakan apa? Kebinasaan untuk Mu'ad. Karena apa? Karena yang namanya seperti ini barakallahu fikum hafizakumullah. Sudah kita lewati pembahasannya kalau ad-du'a'u ala itu lain dengan ad-du'a'u lahu. Kalau ad-du'a'u ala itu mendoakan kejelekan. Tapi kalau ad-du'a'u lahu mendoakan apa? Kebaikan. Jadi antum kalau ngomong bahasa Arab jangan bergaya kemudian keliru ya akhi, ud'u alayya ya akhi, ud'u alayya. Doakanlah aku. Tapi ud'u alayya mengucapkannya. Artinya doakanlah kejelekan untukku. Paham ya? Jadi harus tahu bahasa Arab ya, jangan wah kita praktek bahasa Arab. Ya akhi, ud'u alayya. Keliru, ud'u li. Ud'u li. Pakai lahu. Paham ya? Itu artinya doa kebaikan tapi ud'u alayya, doakanlah kejelekan untukku. Paham ya? Seperti ini perlu diketahui ya dalam bahasa Arab itu macam-macam bentuknya. Beda harokat sedikit saja sudah merusak makna, mengubah makna juga. Paham ya? Allah yushfiq. Allahu yushfiq. Artinya apa? Semoga Allah telah membinasakanmu. Amin kata dia. Paham ya? Mengucapkannya keliru, dia jawabnya amin. Yang benar Allahu Yasfiq, Bukan asfa yushfi tapi syafa Yasfiq. Allahu Yasfiq. Mengucapkannya harus benar itu dengan Allahu yushfiq. Ya amin. Artinya dah bahaya itu ya. Semoga Allah Taala membinasakan dia jawabnya amin. Paham belum? Jadi mengucapkannya jangan sampai keliru. Kalau antum khawatir keliru pakai fi'il madhi. Syafaqallah. Eh, syafaqallah, syafaqumullah, syafahullah. Selamat. Tapi kalau pakai fi'il mudhari, jangan sampai terpleset lidahnya. Allah yusfik ya ya Allah yusfik. Amin. Misalkan berbahaya situ. Allahul musta'an. Ikhwan fi din azza wa itulah yang dikenal dengan apa? uslub min asala bil Arab, gaya bahasa orang Arab. Jadi kadang beda sedikit harokatnya, maknanya pun juga berbeda. Seperti apa kemarin contoh yang lainnya? Jinazah dengan janazah. Janazah itu mayitnya, jinazah itu kerandanya. Paham ya? Jadi kalau antum ngomong pakai bahasa Arab dicampur bahasa Indonesia, yuk kita salat jinazah yuk. Salat jinazah berarti salat keranda. Tapi salat janazah jimnya di fathah. Yang fathah untuk atas, yang kasrah untuk bawah. Berarti kalau jenazah mayatnya, jenazah kerandanya. Apa maksudnya ya? Mahum insyaallah Abdul Ghafur. Mahum. Yang mayat yang apa tadi? Eh, jenazah. Kalau yang keranda? Zinazah. Jimnya di kasrah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa inna hiya kalimatun tadri'a 'ala lisan wa la yuqsadu ma'naha. Ini hanya suatu ungkapan yang sudah terlanjur berjalan di lisan manusia dan dia tidak menginginkan maknanya. Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia tertelungkup masuk ke dalam api neraka. Nah, barakallahu fikum wajah-wajah mereka atau lubang-lubang hidung mereka. Nah, melainkan sebabnya karena apa? karena panenan hasil dari bara lisan-lisan mereka. Paham ya? Nah, sebabnya karena hasil panenan dari lisan-lisan mereka jaga lisan baik-baik. Paham ya? Berkata jujur, tidak bohong. Kalau diingatkan mudah menerima. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Enggak boleh apa? Misuh-misuh, tahu misuh-misuh enggak? Misuh-misuh itu ngomel-ngomel yang omelannya terkadang yang diungkapkan, yang diucapkan itu bukan nama manusia lagi, nama hewan pun masuk situ juga. Paham ya? Misuh-misuh, enggak perlu contohkan ya. Faham insyaallah. Jangan suka seperti itu, enggak bagus. Karena lisan ini harus kita tahan gitu loh. Nah, barakallahu fikum na'am. Kalaupun marah kalau antum bisa pakai bahasa Arab ya Allah yahdik. Paham ya? Itu udah marah yang paling bagus ya enggak? Kalau di Arab sama seperti itu. Orang Arab kalau ngomong enggak sembarangan. Kalau mendoakan marah tapi Allah yahdik gitu, ya enggak? Allah yahdik. Itu, paham ya? Artinya semoga Allah Taala memberikan hidayah kepadamu. Bagus artinya. Aslahakumullah, aslahakumullah misalkan tapi kalau ucapan-ucapan berbau hewan tadi hindari. Paham ya? Allah musta'an. Hindari apalagi para talabatul ilm sangat tidak layak. Naam, miso-miso kemudian mengucapkan kepada ikhwah yang lainnya atau santri yang lainnya dengan ucapan hewan-hewan dan nama-nama hewan tadi hindari barakallahu fikum Naam, haram kita lihat sini barakallahu fikum fahada fihi khatarul lisan wa khatarul kalam di sini ada pendalilan tentang bahayanya lisan dan bahayanya ucapan Fakat nyatakanlah al-insan bisyirki bil wal kufri wa yakhrut minal Islam. Dan bisa jadi orang itu berutna berbicara dengan suatu kesyirikan atau kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Allahu musta'an. Wa qad yasubbu din dan bisa jadi juga mencaci maki agama wa ya, subur rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mencaci maki rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti orang-orang yang jauh dari ilmu dinasehati, ya akhi, mbok pakai sarung. Sarung itu kan sunnah. Wah, cuma sunnah aja kok Merengut wajahnya. Wah, cuma sunnah aja kok. Kalau belum bisa nerapkan itu paling minim dia mengucapkan jazakumullah khairan. Nasihat antum anak terima. Perkara mengerjakannya nanti semoga Allah telah mudahkan. Paling bagus seperti itu tapi wah cuma sunnah aja kok. Ya akhi minum dengan duduk ya akhi. Eh, minum dengan berdiri kan enggak sampai haram. Eh, tapi makruh. Kemudian wah cuma makruh aja kok. Akhirnya apa? Bermudah-mudahan. Jangan. Paham ya? Zaman Rasulullah SAW para sahabat itu nggak pernah mengatakan istilahnya kalau tanya larangan perintah itu nggak pernah nanya ya, langsung sami'na wa ta'na. Larangan langsung tinggalkan. Perintah langsung diamalkan, nggak lihat itu sunnah atau wajib. Bayangkan itu. Kita pun harus mencontoh seperti itu barakallahu fiqum. Maksudnya apa? Jangan bermudah-mudahan nolak sunnah dengan menyepelekan dengan wajah merengut tadi. Wah, cuman sunnah aja kok nyuruh-nyuruh terus. Paham ya? Nah, barakallahu fiqum. Karena sunnah itu kita perintahkan, kita anjurkan. Kita arahkan biar orang terbiasa. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azbani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Wa yastahzi'u bid-din fayakhruju minal Islam dan terkadang orang itu mengolok-olok agama gitu loh. Akhirnya keluar dari agama Islam. Bayangkan, kisah apa? Kisah yang sering antum dengar dan kejadian sebagian nah barakallahu fikum manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka cuman cuman bersendau gurau, Eh, ngejeknya agama itu teman bersendoguro. Paham ya? Ngejek-ngejek Rasulullah dan para sahabat, eh, bermain-main langsung difonis oleh Allah taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ketika mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa Kami cuma main-main saja, sendoguro saja. Paham ya? Padahal dia mengucapkan bahwasanya mereka mereka adalah orang-orang yang paling takut ketika ketemu musuh. Mereka itu orang-orang yang paling peduli perutnya. Ini ngajak para sahabat padahal. Paham ya? Akhirnya apa? Setelah diteliti, mereka cuman katanya cuman Enggak sengaja atau tidak menyengaja, tapi cuma bertanda, sendoguro mengejeknya tadi. Akhirnya apa? Kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bayangkan. Apakah dengan nama Allah dan ayat-ayat Allah dan rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan minta maaf lagi, kalian dah kafir. Yang sebelumnya kalian beriman bayangkan. diponis Jadi jangan sampai macam-macam. Hati-hati. Sendoguro main-main tapi kalau sudah masuk dalam kategori agama Islam jangan macam-macam, jangan main-main. Nah, mengejek agama Islam, eh, ngolok-olok agama Islam itu hati-hati. Paham? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Waqad yaqulu kalimatul kufri wa hiya khafifatun 'ala lisan walakinha tudhibu a'malahu wa yusbihu kafiran. Dan bisa jadi ada orang dia mengucapkan ucapan kekufuran dalam keadaan ringan di lisannya, ringan di lisannya barakallahu fikum, tapi apa? Ternyata bisa menghancurkan amalan-amalannya, menjadikan orang tersebut kafir. Wa qad yatakallamu bil ghibah wan namimah wa huma kabiratan min kaba'iriz dzunub. Terkadang orang berbicara, mengerumpi, namimah mengadu domba, tapi ternyata dua perkara ini, namimah dan ghibah merupakan dosa-dosa besar dari apa? dosa-dosa yang ada. Hati-hati para barakallahu fikum. Ingatkan istri-istri kita karena biasanya ghibah ngerumpi itu. Ini kita bilang biasanya ya, walaupun terkadang ada yang luar biasa, paham ya? Nah, biasanya yang suka ngerumpi itu perempuan, biasanya. Paham ya? Walaupun laki-laki mungkin ada juga ya. Hukumnya sama, haram laki-laki atau perempuan, cuman biasanya perempuan, ibu-ibu, atau misalkan nah barakallahu fikum ngumpul-ngumpul arisan ya atau ngumpul-ngumpul pertemuan itu biasanya ngerumpi oh, si fulanah seperti ini seperti ini ya iya itu kalau jualan enggak jujur hmm, macam-macam paham ya akhirnya apa akhirnya disitulah sebagai apa ladang rumpi hati-hati paham ya nah barakallahu fikum ini menyadari atau tidak Nah, meyakini ataupun enggak, merasa ataupun tidak, yang jelas biasanya yang suka ngerumpi itu perempuan. Biasanya ya, ini kita kembali pada perempuan yang jauh dari ilmu tentunya. Yang jauh dari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, pertemuan, perkumpulan, tempat belanja, bertemu, akhirnya apa? Membicarakan si fulanah atau alanah tadi itu. Allah musta'an. Tapi laki-laki pun juga haram. Paham ya? Cuman kita kembali ke hukum globalnya seperti itu. Nah, Allahul musta'an. Apa sih yang namanya namimah? Namimah itu naklul kalam bainan nas ala zihati al-ifsad. Ini dihafal ini. Namimah itu apa? Naklul kalami bainan nasi ala zihatil ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia dengan tujuan apa? Untuk merusak hubungan persaudaraan. Amlum. Menukilkan ucapan di antara manusia tujuannya apa? Untuk merusak hubungan persaudaraan. Itu namanya namimah, mengadu domba. Terjemahan bebasnya mengadu domba. Mengadu domba itu apa maksudnya? domba diadu itu. Eh? Ya tadi itu yang Anda sebutkan tadi ya, menukilkan ucapan di antara manusia, fungsinya apa? Untuk membuat apa? kerenggangan hubungan persaudaraan. Contohnya, biar antum semakin paham, ada si A, si B, si C. Dulu hubungan antara si A dengan C ini bagus sekali hubungannya. Datanglah oknum si B ini. B bilang si A, kata si C kamu tuh cebol orangnya. om yo, ya? Kamu tuh kalau bicara nggak jelas, Eh, komat kamit misalkan, ngejek gitu ya. Akhirnya si A ini marah dengan si C. Kata siapa? Kata si B, si C yang ngomong. Si B datang ke C, wahai si C, kata si A, kamu tuh orangnya enam ekstrim, keras orangnya. Salam gak mau, kalau ketemu merengut misalkan. Akhirnya si C marah dengan si A. Bertemulah si C dan A. Terjadilah situ apa? Namanya adu domba. Kelahilah mereka berdua. Si B tertawa-tertawa si B. Paham ya? Inilah si B ini namanya apa? Namanya pengadu domba, namimah, hati-hati. Rasulullah suatu ketika pernah lewat di kuburan, mendengar suara tangisan dalam kuburan. Paham ya? Dicek ternyata yang satunya apa? Wa kana yamshi bin namimah. Dulunya orang ini di dunianya suka mengadu domba. Paham ya? Allah musta'an. Akhirnya hukumannya disiksa dalam kuburan. Rasulullah akan mengambil pelepah kurma dibagi dua, ditancapkan di situ. Barulah apa? Rasulullah mengatakan semoga mereka teringankan adabnya sampai pelepah ini kering. Apa maksudnya ya? Menunjukkan bahwasannya mengadu domba itu bahaya barakallahu fikum. Naam. Jangan sampai kita na'am barakallahu fikum suka melakukan namimah atau ghibah atau semisalnya. Waqad yatakallamu bi syahadati zur wa hiya ghalidatun wa syadidatun Bayangkan. Terkadang orang bicara dengan persaksian palsu Padahal ini perkara yang besar, perkara yang sangat berbahaya. Sumpah, berani dia. Aku berani bersaksi, enggak bohong, jujur katanya. Eh, ditanya ini berapa harganya? Jual harga jual apa? Jubah haramain ini. Oh, demi Allah, ini harganya kulaannya aja enggak boleh 250, padahal cuma 230. Dia sudah bersumpah bohong di situ. Biar apa? Biar laku tinggi. Hati-hati, sumpah palsu. Nah, dia berani bersumpah untuk menaikkan harga tadi itu. Allah musta'an. Wa kadzalika yahlifu wa yukthiru minal aiman. Seperti itu pula apa? Berani bersumpah memperbanyak sumpah. Wallahi wa tallahi wa billah do berlangsung tiga dia. Ya. Karena bilang ketahuan. Antum mencuri yang Enggak, wallahi wa billahi tallah. Allah musta'an. Akhirnya apa? Karena sudah tiga di double tadi itu, namun dengan tiga sumpah tadi orang ya, ya udah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Satu aja mungkin kita dapat hati hati ini tiga langsung double. Biar orang percaya. Wallahi, tallahi, billahi. Allah musta'an. Jangan banyak-banyak sumpah. Perhatian baik-baik, jangan banyak-banyak sumpah. Nah, barakallahu fikum. Jujur itu lebih baik. Paham ya? Daripada dia bohong, berani bersumpah sangat berbahaya sekali. Wa minha al-yamin al-ghamus allati tarmisu sahibaha finnar. Demikian pula ada sumpah palsu. Nah, sumpah palsu itu bagaimana? Ya masuk biasanya dalam jual beli, transaksi jual beli. Ditanya, "Ini Pak mahal Pak, harganya berapa Pak?" Nah, jangan-jangan ini cuma kulaannya murah. Demi Allah wallahi, ini kulaannya nggak boleh ribu. Padahal apa? Cuma ribu misalkan. Dia berani bersumpah itu loh. Paham ya? Ini dikenal yang sumpah apa palsu karena dia berani bersumpah ini bohong gitu loh. Lebih baik jujur. Kalaupun nggak menyebutkan modalnya berapa, kulaannya berapa, nggak masalah. Tapi kalau harus menyebutkan jujur gitu loh. Orang jual beli seperti itu. Paham ya? Kan nggak diwajibkan menyebutkan berapa kulaannya, harga kulaannya berapa itu nggak wajib menyebutkannya. Tapi kalau dituntut harus menyebutkan jujur ngomongnya. Jangan gara-gara sudah emosi, wallahi demi Allah ini kulaannya nggak boleh lima puluh ribu. Ini aja puluh ribu udah nawar-nawar kata dia. Padahal apa? Padahal harganya cuma tiga puluh ribu kulaannya. Ini hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jual beli silahkan tafadhol. Ngambil untung dua kali lipat pun enggak masalah. Tapi upayakan normal gitu ya. Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Ini penting sekali. Fakulhu kalamun ini semua ucapan. Fa idza istamalta hadza al-lisan, perhatikan baik-baik. Fa idza istamalta hadza al-lisan fil kalam at-tayyib asmara laka, masyaallah. Tapi kalau kalam ini engkau gunakan pada ucapan yang bagus, perhatikan baik-baik. Kalam ini kalau digunakan pada ucapan yang bagus, Asmaralaka akan membuahkan hasil untukmu. Kata Katasbih subhanallah wa tahlil la ilaha illallah wa takbir Allahu akbar. Paham ya? Wa tilawatul Quran dan baca Al-Qur'an wa dzikrillah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya bagus. Paham ya? Kalau digunakan pada kebaikan bagus. Tapi kalau digunakan pada kejelekan bagaimana hasilnya? Jelek juga. Nah, barakallahu fikum. upayakan lisan kita terkendalikan barakallahu fikum. Nah. Fa in istakmaltahu fil kalam sayyi ahlakaka wa awqa'aka bin wa anta la tadri. Perhatikan baik-baik. Apabila engkau menggunakannya, na barakallahu fikum pada ucapan yang jelek, niscaya akan membinasakanmu dan akan menjatuhkan dirimu ke dalam neraka. Kamu enggak terasa, enggak tahu gitu loh. Jadi lisan ini jaga baik-baik barakallahu fikum. Naam. Faqad yusallil insan fil lail wa yasumu wa ya'malul a'mal salihah. Bayangkan ini. Bisa jadi orang itu sholat malam, puasa, beramal-amalan saleh, walakinahu yajlisu wa yaktabun nas wa yatakallamu fihim. Tapi ternyata dia malamnya sholat, pagi harinya dia duduk, menghibai, mengerumpi manusia, membicarakan manusia tanpa, tanpa ada unsur yang syar'i. Fatadhabu hasanatuh. Akhirnya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan hilang, hangus, hancur. Allahul musta'an. Imma annahu yubtiluha bil kalimatil kufri wa syirki wal istihza wa sukhriyati bid-din. Imma apa? Imma ucapan tadi itu. Nah, dengan ucapan kekufuran, kesyirikan dan juga mengolok-olok terhadap agama, menghancurkan semua amalan tadi. Wa imma annahu la yubtiluha bisa jadi juga tidak menghancurkannya walakin ya'khuduha al-madlumun minhu yaumal qiyamah bisa lebih bisababi hasaidil lisan. Akan tetapi orang-orang yang terdolimi di hari kiamat kelak akan mengambil kebaikan-kebaikan tersebut dengan sebab apa? Nah, lisan-lisan yang dia lakukan dari itu. Pahami baik-baik barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fi din azza jazakumullah. Naam kita tutup yang terakhir palisanu khatirun jidda kata beliau. Maka lisan itu sangat berbahaya sekali, kita hendaknya berhati-hati dari lisan tersebut Adapun berikutnya sekaligus penutupan pada penjelasan hadis yang ke-29 kita tunda pada pertemuan yang akan datang idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.